الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد نجا من اتقى وضل من قاده الهوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أما بعد الحمد لله Ibu-ibu yang saya hormati di pagi yang berbarokah ini insya Allah saya ditugaskan diamanatkan oleh Yayasan Al Hisbah untuk uh, berbagi atau untuk menyampaikan sedikit tentang Eh, syirik dan tauhid. Ustaz, ah, tentang syirik dan tauhid. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah saya ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk bertauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di bumi ini dengan satu tujuan. Namanya tauhid dan jauh dari syirik. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan tentang tauhid dan supaya kita menjauh dari syirik. Yang pertama, pembahasan kita yang pertama sekarang ini adalah khuturatu syirik. syirik Bahaya kesyirikan. Jadi supaya kita menjauh sejauh-jauhnya kepada syirik ini karena saking bahaya. Bahaya kesyirikan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah Sesungguhnya siapa saja yang melakukan syirik kepada Allah maka Allah akan mengharamkan orang tersebut masuk surga dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya jadi perlu kita perhatikan ini masalah syirik ini karena siapa saja yang syirik kepada Allah akan diharamkan masuk surga. Di dalam Al-Quran juga di dalam surah Al-An'am di dalam surah An-Nisa di dalam surah An-Nisa di juz kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad dhalla Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kalau kita mati masih syirik tidak akan pernah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masih mengampuni dosa-dosa selain syirik. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya Kesyirikan itu adalah kejahatan atau kezaliman yang paling besar. Subhanallah. Dan yang lebih mengherankan lagi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mem memperingatkan kita saja tentang supaya kita menjauh dari syirik, tapi juga nabi-nabi apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, jikalau kamu berlaku syirik, semua perbuatan baikmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kepada pimpinan para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang syirik kepada semua nabi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surah Al-An'am, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka para nabi-nabi itu para utusan-utusan Allah itu berbuat syirik maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus menghapus semua perbuatan-perbuatan atau perbuatan baik yang mereka lakukan jadi bahaya syirik saking bahayanya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang syirik kepada dosa selain apapun, tidak pernah kecuali tentang syirik ini. Bahkan kata ulama dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berbicara tentang tauhid dan jauh dari syirik. Isi dari Al-Qur'an semuanya. Ini saking bahayanya supaya kita tahu betul-betul tentang menjauh dari kesyirikan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa yushrik billah dakhalan nar." Siapa saja yang mati meninggalkan dunia karena kita pasti akan mati. Wa yusyrik billah dan dia syirik kepada Allah dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Lalu kata Ibnu Mas'ud, waman mata la yusyrik billahi syai'a dakhalal jannah." Siapa yang mati tapi tidak melakukan syirik kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa yushrik bil man mata la yushriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yushriku billahi syai'a dakhala nar." Siapa yang hidup, eh, siapa yang mati melakukan masih membawa dosa syirik, maka dia akan masuk neraka. Dan siapa saja yang mati tidak membawa dosa syirik, maka dia akan masuk surga. Pernah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang memakai gelang, laki-laki pakai gelang, dilihat pakai gelang. Lalu ditanya oleh Rasulullah, mahadihi apa ini? Kok ada gelang? Lalu laki-laki itu menjawab, minal wahinah ya Rasulullah. Dari dari apa namanya? dari jimat. Wahai Rasulullah, ini jimat supaya saya terjaga dari sakit, supaya saya kebal, supaya saya uh, apa namanya kuat, terbebas dari keburukan katanya jimat. Apa kata Rasulullah saw? Alaihi Wasallam? Inzaha fa innaha lau mitta wahya alaika ma aflahta abada. Potong, cepat potong. Seandainya kamu mati dan gelang itu masih melekat di tubuhmu, ma aflahta abada kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Artinya di neraka selama-lamanya. Ini bahaya kesyirikan. Rasulullah Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kesyirikan. Innar ruqah wat tamaim wat tiwala tasyirk. Sesungguhnya mantra-mantra kemudian wat tiwalah pelet wa wat tamaim jimat-jimat syirkun kata Rasulullah. Syirik jadi insya Allah kita akan bahas tentang syirik ini. Jadi supaya diperhatikan dengan betul-betul. Supaya kita terlindung dan menjauh dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Saking bahayanya. Tapi di kesempatan pagi yang berberkah ini saya ingin bercerita sedikit. Bagaimana awal syirik bisa ada di bumi? Padahal disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana uh, penjelasan tentang syirik uh, nanti setelah kisah insyaallah. Jadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Abbas beliau berkata bahwa inna baina Adam wa wa Nuh asyratu qurun wa hum mukhlisuna fit tauhid wal haq wal huda fakhtalafu ba'da dhalik faba'atha Allahu al anbiya munzirina mubashirin katanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 abad. 10 abad itu satu abad 1000 tahun apa 100 tahun Ustaz? Seribu. Ah nggak tahu. <laughs> ya. Berarti kalau 10 abad 1000 tahun. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam, Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Di waktu itu tidak ada kesyirikan katanya. Tidak ada orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Orang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di waktu itu ada dosa yang dilakukan membunuh, mencuri dan sebagainya, tapi nggak ada yang syirik sebelum zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi awal dari kesyirikan itu adalah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan di dalam kitab Sahih al Bukhari dan Muslim bahwa dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa awal dari kesyirikan itu adalah dulu ada lima orang yang soleh, lima orang yang taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, rajin ibadah, namanya disebutkan di dalam surah Nuh uh, Wudda Yaus Yagus Yagus wa Yaus wa Nasro ha wa Yauq wa Yauq itu nama orang-orang soleh lima orang soleh zaman dahulu tapi yang lima orang orang soleh ini meninggal kiai lah yang lima orang soleh ini meninggal dan murid-muridnya orang-orang yang mengikutinya dibisikkan oleh setan. Kenapa kamu tidak membuat patung aja tentang eh, guru-gurumu kata setan supaya kamu bisa lebih khusyuk kalau sholat kalau ngelihat guru lebih khusyuk ingat sama guru ingat bagaimana sholatnya guru kamu kamu bisa lebih khusyuk katanya Kemudian dibikinlah patung yang lima itu. Setelah itu tetap pengikutnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi patungnya masih ada di sana, di masjid, di depan masjid. Tapi orangnya nyembah sama Allah, tapi ketika lihat patung gurunya ingat gimana sholat gurunya tambah khusyuk. Dan setelah beberapa masa matilah orang-orang ini mati orang-orang tersebut dan mati pula orang-orang yang berilmu. Lalu setan membisikkan kepada anak keturunan-keturunan mereka. Dulu yang disembah oleh bapak-bapakmu yang soleh itu ini nih. Patung-patung yang besar ini. Itulah awal dari orang menyembah patung. Jadi karena berlebihannya seseorang menyanjung orang yang berilmu, orang yang soleh. Kemudian diutuslah Nabi Nuh di waktu itu. Tapi karena mereka membangkang, mereka tidak mau taat. Nabi Nuh itu mengajak mereka kepada tauhid. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Nuh. Laila wa naharo, sirra wa alaniyah. Malam, siang, secara sembunyi, secara terang-terangan. Selalu diajak. Tapi apa kata mereka? wa qalu la tadarunna alihatakum waddaw wala suwa'a wala yagutha wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wadda, Swa, Yaguth, wa yau panasro Ketika Nabi Nuh sudah putus asa, sudah sudah 950 tahun berdakwah. Sudah putus asa Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi la tadhar 'alal kafirina dayyara in sahih innaka intadaruhum hmm? la yudillu ibadak wala yalidu illa fajirun wala yalidu illa fajirun kafara ya Allah kata Nabi Nuh ketika 950 tahun mengajak orang kepada tauhid lalu Nabi Nuh berdoa ya Allah apa namanya qala rabbi qala rabbi ja'al apa kata ayatnya Ustaz la tadarun alihatakum eh nasi itu di dalam. Coba saya lihat Al-Qur'annya. Doanya Nabi Nuh ketika sudah berputus asa di dalam berdakwah. وقال نوح رب لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا dan Nuh berkata